Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikatnya, "Carilah sholat-sholat sunnahnya." Kemudian kalau ditemukan digabungkan dengan sholat wajib yang kurang. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitulah terjadi pada amal-amal yang lain. Jadi kalau zakatnya kurang, sholatnya akan menyempurnakan. Kalau hajinya kurang, maka umrohnya akan menyempurnakan. Jadi amalan sunnah itu akan bermanfaat membantu dan memperbaiki timbangan amal pada hari kiamat kalau ada amal wajib yang tidak diterima atau kurang. Itu pula kalau seandainya sudah sempurna amal wajibnya, maka berarti juga akan menambah derajat dia di surga. Sisi yang lain saudaraku, Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, wasiat beliau yang paling beliau tekankan di haji wada, beliau selalu mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah solat kalian, jagalah solat kalian dan juga apa yang kalian miliki dengan telapak tangan kanan kalian. Karena dalam uh, eh, ditusuk oleh dulu dari belakang sampai tembus ke belakang ke depan, ya sampai ke perutnya. Maka terdengarlah azan duhur. Abbas pun berkata, bagaimana? Apakah kita biarkan Umar dalam kondisi pingsan? Atau kita membangunkan dia sholat? Sementara dia pingsan, kemungkinan dia tidak bisa bangun. Lalu mertuanya dan sahabatnya Ali radhiyallahu anhu lebih paham. Ya, lalu berkata, saya akan teriakkan di kupingnya kalimat as-salah as-salah. Pasti dia akan bangun dalam kondisi pingsan dan ini sakarat hari itu dia akan meninggal. Maka Ali pun mendekati telinganya Umar sambil berkata, Ya Amir al-Mu'minin, wahai Raja, pemimpin orang beriman, as-salah, as-salah. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Umar radhiyallahu langsung loncat dari tempatnya, bangun dari pingsannya, lalu mengucapkan kalimat yang dijadikan pegangan oleh para ulama muslimin Umar mengatakan, Subhanallah, sebelum meninggal pun orang mukmin kalimatnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Dia mengatakan, La islama liman la sholatalah. Tidak dihitung seseorang itu muslim kalau dia tidak sholat. Jadi tolok ukurnya memang adalah sholat. Sampai-sampai ulama menjadikan tolok ukur ya, atau menjadikan atau mengeluarkan sebuah hukum tentang hukum orang yang meninggalkan sholat sebagaimana tidak kita jelaskan dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam al ada meninggalkan sholat dua e, kategori yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat jahdan emang meninggalkan sholat membangkang Bapak Ibu sekalian Gak ada sholat Gak mau gitu membangkang maka ini tidak diragukan kekufurannya Gak diragukan kekufuran sampai pada tingkat membangkang tentang apa yang Allah perintah. dia mengatakan tidak ada sholat itu jadi bukan cuma sekedar tidak mau kerjakan tapi membangkang ini jelas sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. al ahlul alladhi bainana wa bainahum tarkus sholat faman tarakaha fakat kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya secara jahdan, menganggap tidak ada sholat itu, maka berarti dia telah kufur. Ya, dia telah kufur. Jadi orang seperti ini harus syahadat kembali untuk dikatakan muslim. Kalau yang kedua orang meninggalkan sholat, e, kriteria yang kedua adalah orang-orang yang meninggalkan sholat secara takasulan. Takasulan ini malas-malasan. Kapan dia mau sholat boleh, kapan dia tidak mau ya terserah dia gitu. Maka ini hukumnya tetap masih muslim, tapi termasuk pelaku dosa besar, termasuk pelaku dosa besar. Yang ini akan berbahaya bagi dia. Dan bagi pemerintah setempat, di dalam hukum buku fikih kita, itu menyebutkan harus mentakdir dia. Takdir itu dihukum. Dihukum. Hukuman bebas dari, dari pemerintahnya. Apakah itu dicambuk, apakah itu dipenjara. Intinya meninggalkan sholat malas-malasan tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Kita lihat sekarang di Madinah dan Mekah, di Saudi secara umum itu kerajaan Saudi membentuk namanya Hayya Amin Ma'ruf Nahi Munkar jadi sama mungkin kita di sini KPK di Indonesia ini, tapi KPK-nya itu dia lebih ke masalah agama, lebih banyak fokus agama. Kalau ada ketahuan perempuan eh, atau laki-laki yang tidak sholat, ya itu seperti misal contoh waktu sholat ini lagi azan satu kota muka, maka ada mobil khusus mobil-mobil mereka itu yang keliling bawa mik kemudian mereka ngilatin orang sholat sholat gitu ditunjuk orang-orang yang masih di jalanan berhenti mobilnya dinasihatin kenapa nggak sholat ini sudah azan dikirim semua laki-lakinya ke masjid. Gitu ya. Jadi sampai seperti itu di pasar semua wajib tutup. Kalau ada yang buka maka denda 100 ribu real ya karena mereka tidak ikutin sholat berjamaah di masjid. Kalau melanggar sampai tiga kali ditutup sama sekali tidak ada lagi izin untuk buka usahanya. Jadi sangat tegas dalam masalah sholat ini. Makanya kita lihat kalau sudah azan itu nggak ada yang berani buka tokonya di sana. Ya mungkin ada orang karena imannya memang mau sholat, ada orang memang karena mengikuti peraturan, karena memang sudah seperti itu manusia. Ada manusia subhanallah yang dia buka hatinya masuk iman, dia mau kerjakan karena dia tahu dia ada sebuah kewajiban, dia tahu ada balasannya dia terima ini nanti hari kiamat bentuk pahala, dia akan masuk surga. Dan kalau dia tinggalkan kewajiban itu dia akan dihukum di neraka. Maka dia kerjakan karena keimanannya. Ada juga orang subhanallah itu enggak, emang karena membangga Silakan Pak, yang dilakukan ke sini. Lama-lama campur sama perempuan nanti Masih kosong. <laughs> dekat-dekat sama saya biar ilmunya nuang-nuang. Jadi teman-teman, maaf dikasih jalannya sampai pada yang terlambat lagi nanti kan. Nah, terlambat kan. Jadi sholat itu menjadi asas, gitu kan? Jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana dia sangat bermanfaat sekali, eh, atau sangat keras ancamannya bagi orang yang meninggalkan sholat. Dari sisi lain, Dikatakan dalam hadis yang lain cahaya sholat itu adalah cahaya. Seperti apa memahaminya cahaya kata para ulama? Dia as-salatu dia. Dia itu adalah cahaya yang sangat terang. Kata para ulama, kalau ada orang yang selalu rutin menjaga lima waktu sholatnya, bagaimanapun keadaan gelap kulitnya, tetap akan ada cahaya di wajahnya yang orang bisa tahu kalau orang ini sholat. Dan umumnya orang kalau menjaga sholat itu lebih terjaga daripada perbuatan buruk setiap kali mau berbuat kejahatan, perbuatan buruk, biasanya dia tertahan, dia merasa kayak ada beban dalam mengerjakannya. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna sholat datang anil fahsyai wal munkar. Sholat itu pasti bisa melarang atau menghadangi orang, menghadang orang yang mau melakukannya, yang sholat ini ya dari perbuatan biji dan perbuatan munkar. Mereka merasa beban rasanya kalau berbuat dosa atau mau melakukannya. Sholatlah yang telah menghadang itu. Kalau dia tidak sholat maka dia akan plong begitu saja untuk mengerjakan dosa. Sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, sholat ini memiliki fadilah yang sangat banyak sekali. Mulai dari wuduknya saja, Anda berwuduk yang merupakan syarat mutlak diterimanya sholat, itu sudah banyak sekali menggugurkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim, nggak ada seorang Muslim pun yang berwuduk dengan wuduk yang benar. Kemudian, ya, Bapak Ibu sekalian, dia menyempurnakan wudhu itu jadi mulai dari telapak tangan dicuci tiga kali, ya, minimal itu minimal harus sampai e, di pergelangan. Dilebihkan lebih baik. Ya. Jadi usahakan bagi sekalian bukan cuma digosok-gosok tangannya, tapi dilebihkan dari pergelangan sampai ya, lebih dari situ, lebih dari batas minimal. Karena kata Nabi Alaihi Wasallam nanti hari kiamat siapa yang wudhu, ya, yang rutin wudhu untuk sholatnya, maka di tempat yang dia sentuh air wudhu akan keluar cahaya yang terang dalam riwayat lain dikatakan akan diberikan perhiasan di surga yang banyak. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian bisa lebihkan, lebihkanlah jangkauannya. Jadi kalau pergelangan, maka dilebihkan dari pergelangan. Begitu pula pada saat Bapak Ibu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, sunnahnya dan tata cara yang benar adalah diambil air dengan genggaman, kemudian setengahnya dimasukkan ke dalam mulut sambil dikumur-kumurkan, setengahnya lagi dihirup di hidung, Sambil mulut kita berkumur-kumur, air yang dihidung dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini diistilahkan dalam hadis madmadat dan istinsyak. Memasukkan air di mulut kumur-kumur dengan kuat, kemudian di air yang setengah. Jadi diambil, mulutnya dimasukkan, kemudian sisanya dihirup, jadinya dibuang, baru kumur-kumur air dibuang. Dianjurkan juga dalam beberapa madhab malikiyah, bahwasanya seseorang itu memasukkan jarinya ke mulutnya, sehingga membersihkan di antara kursinya yang kadang-kadang tertinggal sisa makanan sehingga tidak ada bau mulut pada saat sholat. Kemudian membasuh wajah dengan mengambil air dengan kedua telapak, telapak tangannya dan meletakkan di tengah-tengah wajah lalu memutarnya. Dari awal tumbuhnya rambut sampai dua jari di bawah dagu. Jadi diputar sampai menyuci semua wajahnya, tidak tersisa. Jadi bukan hanya sekedar di tepuk-tepukan air ke wajahnya tapi memang diambil air tersebut kemudian ditaruh di tengah-tengah wajah diputar telapak tangannya ke bawah ini satu dua dan tiga kali kemudian diambil air juga atau kucingnya seperti sekarang kita menggunakan keran sampai minimal minimal itu adalah di bawah siku semua siku banyak orang beruduk, memang mungkin bagian depannya kena tapi bagian belakang sini kebanyakan tidak kena sedikit tidak kena tempat yang minimal maka sholat anda tidak sah karena kata Nabi SAW, La sholat liman la udhu'alah. Nggak ada sholat yang wudhunya nggak, nggak baik, atau apalagi tidak wudhu sama sekali gitu kan. Jadi perhatikan kalau kita lagi siram siku, itu minimal batasnya adalah sampai betul-betul persendihan antara siku dengan lengan kita. Jadi kalau bisa dilebihkan maka lebihkan, itu lebih baik kanan dulu tiga kali kemudian kiri kemudian kepala disunahkan, disepakati jumhur ulama itu adalah mengambil air mengusap dari depan ke belakang kemudian dari belakang dinaikkan kembali lalu kemudian jari telunjuk masuk ke kuping dan ibu jari mutar di belakang semua anggota tubuh dianjurkan tiga kali kecuali kepala dan kuping ini hanya sekali saja dalam syafi'i syafi'iyah tapi ini pendapat kedua dari Imam Syafi'i, bukan pendapat yang pertama. Sayangnya ini pendapat banyak disebarkan di Indonesia Padahal Imam Syafi'i sendiri sebenarnya berlepas dari pendapat ini ya, yang mengatakan bahwasanya diambil air lalu cuma disentuhkan di ujung kepalanya tiga kali. Nah ini pendapat yang tidak memiliki dalil, gitu kan? Imam Syafi'i sendiri yang dinisbatkan namanya kepada beliau ini sebenarnya berlepas dari pendapat ini. Jadi yang benar adalah jumhur ulama mengatakan itu diambil air sebagaimana disebutkan dalam hadis, lalu diputar tangannya ke belakang sampai ke tengkuk leher, kemudian dikembalikan ke depan, lalu kemudian jari telunjuk masuk di kuping dan yang ibu jarinya mutar. Sekali aja. Bagi perempuan ibu-ibu itu bisa ya mengambil air kemudian mengusapkan sampai ke tengkuk lehernya, tidak usah sampai semua rambut, kemudian menepuk-nepuknya ke atas. Kalau tidak bisa ditarik, tepuk tepuk ke atas, kemudian baru diusap dan dimasukkan air di kupingnya. Dan leher tidak masuk dalam bagian dan dalam bagian mengusap karena ada sebagian orang menaruh air di lehernya ini tidak ada disebutkan dalam dalil kemudian telapak kaki bapak ibu sekalian minimal minimal mata kaki minimal jadi makanya kalau disiram dianjurkan di atas mata kaki dan boleh bahkan dianjurkan kata para ulama kalau orang mandi seperti ya dilakukan oleh beberapa sahabat ini mereka pada saat mandi mereka sudah wudhu jadi wudhu itu boleh dalam kondisi tidak menggunakan pakaian Nah sering kali ada di pengajian ibu-ibu nanya saya Ustaz boleh orang kalau lagi mandi tidak menggunakan pakaian berwudu? Boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian juga ya kalau orang lagi mandi maka dia bisa membasuh agak tinggi. Jadi kalau lengan bisa sampai eh, kalau siku bisa sampai lengannya, kalau mata kaki bisa sampai di betisnya. Abu Hurairah anhu pernah kalau wudhu menggulung baju beliau, jubah beliau digulung sampai ke lengannya sehingga beliau membasahkan melebihi melebihi siku yang ditentukan. Lalu pada saat ditanya kenapa anda lakukan itu, beliau berkata, ya karena saya mendengarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda perhiasan seorang mukmin di surga. Ini Allah Alam maksudnya perhiasannya apa gitu kan? Yang jelas akan memenuhi seluruh anggota tubuhnya tersentuh air wudhunya. Jadi ini fadilah. Ini cara wudhu yang disesuaikan dengan sunnah Nabi shallallahu SAW. Dan insya Allah tidak ada halangan. Bulan depan nanti saya akan datangkan buku yang ada gambar wudhu dan gambar sholatnya dan kita akan praktekin bersama karena mohon maaf saya melihat bukan cuma di sini ya cukup banyak di beberapa tempat yang akhirnya setelah kita praktekkan baru dipahami yang benar pengaturan softnya, praktek untuknya dan praktek tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah nabi nya itu masih banyak hal-hal yang perlu diluruskan jadi nanti akan ada buku sifat sholat nabi yang kecil saja itu warnanya ungu dan mungkin infaknya sekitar sepuluh ribu rupiah tapi agak ya, tebal yang saya biasa katakan kepada jemaah saya untuk dibagikan kalau lagi lampu merah, kalau lagi ke rumah kerabat bisa ditaruh itu sangat manfaat. Intinya adalah wudhu yang sudah saya sebutkan ini pernah terjadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudhu seperti yang saya contohkan telapak tangannya minimal sampai pergelangan dan seterusnya sampai selesai. Kemudian beliau tersenyum dan tertawa di zaman khilafahnya beliau. Lalu teman-temannya semua pada bertanya, wahai Amir Mu'minin, waktu itu Utsman bin Affan raja, Kenapa anda tertawa? Beliau berkata, tidakkah kalian tanya kenapa saya tertawa? Maka mereka mengatakan, iya, kenapa anda tertawa? Kata beliau, saya pernah menghadiri bersama Nabi SAW. Beliau pada saat itu mengambil seember air, lalu beliau e, tersenyum, gitu kan? Lalu beliau berkata kepada pada kami, para sahabat, tidakkah kalian tanya kenapa saya tertawa? Maka para sahabat berkata, kenapa anda tertawa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW telah datang kepada saya Jibril menyampaikan, tidak ada seorang muslim pun yang berwudhu seperti wudhuku ini. Lalu Nabi SAW praktekin wudhu tadi seperti apa yang saya sampaikan. Kemudian beliau mengatakan kecuali setiap kali dia membasuh telapak tangannya, maka akan berkuburan semua dosa yang diadakan yang di tangannya bersamaan dengan tetes air terakhir yang jatuh dari tangannya. Dan pada saat dia masukkan air di hidung dan mulutnya, maka akan berjatuhan semua dosa yang di mulutnya dan di hidungnya bersama dengan tetes air yang terakhir. Begitu pula pada saat dia mengusap wajahnya maka akan berjatuhan dosa-dosa dari matanya. Pada saat dia mengusap tangan sampai sikunya juga akan jatuh lagi sisa dosa dari tangannya. Lalu kepala juga dari kepala. Ya sebagian ulama mengatakan dari pemikiran-pemikiran dia. Kemudian kalau kakinya juga yang dia langkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat dosa itu. Jadi ternyata wudhunya aja sholat sudah cukup untuk bisa membersihkan dosa-dosa kita. Belum lagi kita menuju ke masjid pada saat mengerjakan sholat. Di dalam hadis yang lain dikatakan, bahwasanya setiap kali orang ke masjid ya mungkin kalau diniatkan tempat sholat seperti ini setiap kali menuju ke masjid sholat berjamaah maka setiap langkah kita akan diampuni satu dosa dan setiap langkah yang lain diangkat derajatnya belum lagi sholat berjamaahnya kita tidak bisa yang kita kerjakan perbandingan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah 25 kali lipat ya, jadi kalau saya kasih isyarat atau kasih contoh bisa Bapak Ibu dikasih tawaran kerja dengan jam yang sama, dengan pekerjaan yang sama, gitu kan? energi pun yang kita keluarkan sebenarnya sama, itu dikasih gaji sejuta. Perusahaan yang lain sama semua pekerjaannya, waktunya, energinya sama, tapi gajinya 25 juta. Kira-kira yang mana Bapak Ibu pilih kerjanya? Nah, 25 ya? Kok cuma dua orang yang lain mau satu juta ya? Tentu kita akan pilih 25 juta. Ini contoh perumpamaan sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Bedanya 25 kali lipat. Kenapa kita harus sholat sendiri? Toh sama aja, sama gerakannya, sama energi yang dikeluarkan. Kenapa harus sholatnya sendiri? Kenapa nggak berjamaah? Sementara kata Nabi SAW, sholat sendiri dengan sholat sendiri kalian di rumah atau di tempat ya kerjanya, mungkin di pasarnya kata Nabi, sholat sholat di rumahnya atau di pasarnya sendirian dibandingkan dia sholat berjamaah di masjidnya adalah perbandingan 25 kali lipat. Dalam hadis lain dikatakan perbandingan sholat sendiri dengan sholat berjamaah 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, satu derajat ke derajat yang di atasnya dari 27 itu di surga, jaraknya 500 tahun. Berarti jarak prestasi yang didapat dengan sholat berjamaah dan sholat sendiri itu perbandingannya 500 tahun kali 27. Gitu ya. Itu 12 ribu ya, sekian tahun perbedaan derajatnya di surga. Lalu kenapa harus sholat sendiri? Kemudian juga sholat ya. Berjamaah itu manfaat yang lain adalah membangkitkan selain berpahalanya banyak juga dia akan eh, apa namanya eh, membangkitkan ukhuwah ya di antara kaum muslimin. Belum lagi pengaturan saf juga ada pahala sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aturkanlah saf kalian sebagaimana para malaikat mengatur saf di hadapan Tuhan mereka. Lalu kata Nabi SAW, ya, langkah yang paling mulia di muka bumi adalah langkah yang menuju ke masjid untuk sholat dan menutup menutup saf yang yang yang terbuka yang gitu, yang terbuka saf ini juga nanti akan ada bahasanya bapak ibu sekalian harusnya kita memperhatikan apa yang nabi dan para sahabat praktekin sayangnya kita masih jarang melakukannya saf itu bapak ibu sekalian adalah kalau kita berdiri di saf maka yang dibuka dibuka telapak kakinya sejajar antara ujung jari dengan telapak, dengan tumit. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sholat, jangan kakinya dibuka seperti kipas. Gitu ya. Tetapi tumitnya dibuka sehingga lurus. Gitu ya. Jadi seperti nanti sebentar saya contohkan dan nanti insya Allah akan datang akan ada gambaran tentang masalah sholat itu tumit ini dibuka sehingga memang kaki kita seperti ini kalau berdiri dan patokannya telapak kaki itu sejajar dengan pundak jadi Bapak Ibu tidak usah ikutin sejadah, tapi ikutin pundaknya saja. Pundak kita itu kalau kita berdiri sudah cukup. Nah, itu disunahkan dalam hadis kata para sahabat kalau mereka sholat maka mereka meluruskan semua tulang-tulang belakangnya menegakkan tubuh mereka lalu membuka tumit-tumit mereka kata para sahabat kami mempertemukan tumit kami dengan tumit teman kami di sebelah tumit jadi kalau dibuka nih saya buka telapak kaki saya dan nah, anggaplah ini kumit teman saya di sebelah kalau saya buka maka akan ketemu antara kumit sama kumit. Kata para sahabat sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu. Dan begitu mereka mengatur sohnya. Nah kadang-kadang kita karena membuka jari-jari ini yang dibuka sehingga antara tumit saya dengan tumit teman di sebelah ini ada jarak. Jarak ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, siapa yang ada jarak di antara tumit, di antara softnya? maka cukup membuat setan masuk dan menggoda mereka tidak khusyuk dalam sholat. Kata Nabi SAW seperti ibaratnya anak domba kecil yang masuk di antara domba-domba yang besar. Diibaratkan anak domba itu seperti setan yang masuk milik di antara soft dan membuat orang-orang tidak khusyuk. Bahkan kata Nabi SAW, ruskan soft kalian atau Allah akan membuat perselisihan di antara kalian. Jadi sebenarnya banyak hal yang berhubungan dengan masalah soft yang harus diperhatikan. Juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lagi berdiri di soft, yang perlu diperhatikan adalah patokan soft supaya rata, itu bukan ujung jari-jari ujung jari-jari telapak kaki, tapi tumitnya. Coba perhatikan kalau misalnya jemaah lagi berdiri, ada plus 10 orang ada berdiri di sini, gitu kan? Kemudian mereka menjadikan tolok ukur rata softnya adalah tumitnya. Coba lihat dari belakang, rapi nggak softnya? Ya, rapi kan? Coba kalau seandainya patokannya adalah jari-jari ya telapak kaki kita, lalu dilihat dari belakang, pasti akan berantakan karena ukuran telapak kaki orang tidak sama, makanya bukan ujung jari-jari kaki yang jadi tolak ukur, tapi tumitnya. Jadi kan selalu tumit yang dijadikan sebagai ya, apa namanya tolak ukur. Makanya kata Nabi SAW, ya, buat tadilu, luruskan dan rapatkan, luruskan dan rapatkan. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, gitu kan? sholat, ya, apa namanya, sesungguhnya merapikan dan merapatkan sebagian daripada kesempurnaan sholat. Artinya tidak dihitung orang itu sempurna sholatnya tanpa ya, rapi sahnya. Jadi ini hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dalam praktek sholat, selain tadi masalah uduknya, melangkah ke masjidnya, kemudian mengatur sholatnya, juga gerakan sholatnya harus benar. Di antara yang disebutkan dalam hadis agar sholat itu bisa diterima, ya sempurna pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertakbir, beliau merapatkan semua jari-jarinya, kemudian menyamaratakan antara ujung jari-jari dengan pundak atau menyamaratakan dengan kuping. Seperti ini kurang lebih. Allahu Akbar. Jadi jari-jarinya semua rapat, kemudian ujung jarinya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping, bisa di atas dan jarak telapak tangan ini dengan pundak satu jengkal ke depan. Jadi Allahu Akbar. Seperti ini kurang lebih. Jadi bukan begini. Kan Perhatikan bedanya antara orang begini atau orang tidak memperhatikan tentang tata cara ini dengan orang yang menegakkan pundaknya kemudian mengatakan Allahu Akbar atau Allahu Akbar ke depan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, telapak tangan dirapatkan seperti ini menjadi gerakan dasar pada saat takbir pertama pada saat mau ruku, pada saat bangun dari ruku, ini semua gerakannya sama. Dan pada saat sujud juga sama, diletakkan telapak tangan di tempat sujud, maka sama semua gerakan dasar ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat meletakkan tangannya mempertemukan antara punggung dalam kanan dengan punggung luar kiri. Diletakkan kemudian dipegang atau mempertemukan antara pergelangan kanan dengan pergelangan kiri yang diletakkan di awal dada jadi di atas ulu hati kurang lebih caranya Allahu Akbar. Seperti ini. Jadi tolong dibedakan coba saya perhatikan di sini. Perbedaan dasar antara Allahu Akbar begini sama Allahu Akbar begini. Atau Allahu Akbar biasanya ada orang begini. Atau Allahu Akbar begini. Ini saya tidak tahu dari mana dasarnya gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan sunnah Nabi, nanti saya bilang insya Allah bulan depan akan ada buku saya bawakan di materi saya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Itu dilakukan oleh Nabi SAW menegakkan punggungnya sehingga dadanya terasa tertarik semua, matanya ke tempat sujud lalu takbirnya Allah Akbar diletakkan di sini. Perbedaan dasar sekali antara ini, ini bisa di sini, di punggung atau di pergelangan. Ini beda sekali dengan begini begini ya. atau ada orang seperti ini pasti beda ini memang sudah digerakkan berbeda kemudian pada saat rukuk pun sama kembali kepada gerakan yang sama Allahu Akbar ini gerakan dasarnya kemudian rukuk Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti sebentar saya akan praktekin lengkap cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nanti Bapak Ibu bisa praktekin ini juga Insya Allah di asal atau di rumah nanti. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruku Bapak Ibu sekalian, Ruku Nabi SAW itu dikatakan kalau beliau ruku, maka punggung beliau itu rata. Rata sekali. Nah caranya untuk supaya rata itu saya praktekin. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau saya di rumah itu saya pakai cermin. Cermin di rumah yang besar. Ada meja lihat istri saya, saya lihatin dari situ. Saya ruku lalu saya lihat sendiri punggung saya. Karena kalau lagi sholat kita nggak bisa nilai kan. Tapi ternyata memang Nabi SAW kalau ruku dikatakan rata sampai-sampai kalau ditaruh ember air di atas punggung beliau tidak tumpah. Nah itu biasanya salah satu cirinya otot belakang paha kita terasa tertarik. Nah, jadi kita nanti ruku nanti sebentar saya praktekkan. Kemudian sami Allah liman hamidah juga sama. Mata usahakan tidak pindah dari tempat sujud, tidak pindah dari tempat sujud karena Nabi SAW bersabda Allah dan malaikatnya terus memandang ya, Allah terus memandang wajah seorang hamba yang matanya ke tempat sujudnya. Jadi Bapak Ibu jangan sholat tutup mata. Ini banyak orang bilang saya kalau tutup mata lebih khusyuk itu nggak benar. Coba perhatikan. Pasti Bapak Ibu cuma satu dua menit selebihnya akan menghayal. Ya, ya karena memang itu senjata syaitan untuk membuat orang tidak khusyuk. Semua buku yang bahas masalah khusyukan sholat tidak ada menyuruh orang itu untuk tutup mata. Bahkan yang ada adalah hadis Nabi SAW menyuruh membuka mata dan melihat ke tempat sujud. Tadi dikatakan Allah terus memandang wajah seorang hamba yang tidak memindahkan matanya dari tempat sujudnya. Jadi Allah Akbar mata ke tempat sujud sambil membaca. Karena subhanallah dengan terbukanya mata itu makin membuat orang tidak mudah menghayal. Karena ada sesuatu yang dilihat oleh dia. Kemudian buku juga sama, sami Allah liman hamidah juga sama. Bangun dari ruku kita mengatakan sami Allah liman hamidah Perhatikan ujung jari-jari sejajar dengan pundak atau ujung jari-jari sejajar dengan kuping. Sami Allah liman hamidah. Ini ada dua syarat Bapak Ibu sekalian, dua-duanya benar. Bisa sami Allah liman hamidah dikembalikan ke sebelah paha kita seperti yang kita kerjakan di Indonesia. Bisa juga sami Allah liman hamidah. Kalau Bapak Ibu lihat gerakan yang kedua ini jangan salahkan. Sami Allah liman hamidah dikembalikan lagi ke dadanya dikembalikan lagi ke dadanya karena dua-dua ini dua-dua gerakan ini dibenarkan oleh para ulama karena hadisnya satu riwayatnya sama di mana Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat pada saat beliau bangun dari ruku beliau bangun dari ruku seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula nah kata-kata semula ini yang membuat ulama menjadi dua pendapat Pendapat pertama mengatakan semula itu adalah yang dimaksud sebelum salam, eh, maaf, sebelum takbiratul ihram. Jadi orang yang mengatakan sami Allah yang menghamida tangan ditaruh di sebelah paha, itu patokannya adalah sebelum Nabi SAW takbiratul ihram. Dan yang mengatakan sami Allah yang tidak kembali tidak lagi, yang dimaksud dengan hadis tadi adalah setelah takbiratul ihram. Kadang-kadang Nabi SAW selalu dari tangannya di dada, maka kembali seperti itu. Kemudian sujud Bapak Ibu sekalian Itu dianjurkan ada dua gerakan Boleh telapak tangan dulu turun ke tempat sujud atau lutut dulu yang turun. Dan nah, ini juga nanti akan saya praktekin insya Allah. Ya turun, Bapak Ibu sekalian yang penting intinya tidak boleh dilarang dalam hadis sujud atau turun sujud seperti unta kalau mau duduk. Ya. Pernah lihat tidak unta duduk? Belum pernah ya, di Indonesia nggak ada unta soalnya. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan jangan kalian sujud seperti unta. Unta itu kalau mau duduk, Bapak Ibu sekalian, telapak e, kaki depannya duluan turun. Sehingga membuat, maaf, bokongnya ke atas. Gitu kan. Jadi kalau mau sujud pun jangan sampai bokongnya ke atas. Jadi nanti saya praktekin caranya adalah turun, memang betul-betul bokongnya ikut sama tubuhnya, gitu kan? Jadi dilarang. Sama juga halnya kalau mau berdiri dari sujud nanti, nggak boleh berdiri dari sujud pantatnya duluan ke atas. Nah, itu karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian sujud menyerupai unta yang mau duduk. Kemudian duduk di antara dua sujud juga, nanti akan saya praktekkan juga. Itu duduk ada namanya duduk iftirash. Infirash itu sekalian dalam telapak e, kaki kiri kita didudukin, telapak kanannya berdiri. Jadi kan kita duduk ini adalah standar duduk di antara dua sujud, duduk di dua rakaat sholat, dan duduk sebelum pindah ke rakaat setelahnya. Nah kita dianjurkan setiap kali berdiri ke rakaat yang setelahnya itu duduk dulu kemudian baru berdiri. Setelah itu Bapak Ibu sekalian terakhir adalah masalah salam. Pada saat kita salam, duduk tahiyatnya itu mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah kemudian diletakkan di ujung paha, ya, seperti ini kurang lebih dibuat kayak bundaran, ya. kemudian jari telunjuknya bisa ber, diangkat dari awal at-tahiyatulillah sudah diangkat atau diangkat pada saat syahadat. Dua-duanya memang memiliki pendapat eh, ulama memiliki dalil yang kuat. Nah, kita yang penting intinya mempertemukan antara ibu jari eh, ibu jari ibu jari sama jari tengah dan kita mengatakan at-tahiyatulillah sampai selesai. Di sini juga ada dua pendapat, mata tetap ke tempat sujud atau ke ujung jari. Dan disunnahkan, nah, ini sunnah saja, boleh dikerjakan, boleh tidak. Menggerak-gerakkan telunjuk. Nah, menggerak-gerakkan telunjuk, tapi bukan menggerakkan dengan atas ke bawah, ke bawah ke atas, tapi digerak-gerakkan saja seperti gemetar ya. Itu dikatakan dalam hadis gerakan jari di tasyahud ini, di tasyahud itu lebih keras bagi iblis dari cambukan besi lebih keras bagi iblis dari calon manusia. Terakhir Bapak Ibu sekalian pada saat salam. Salam itu Bapak Ibu ya setelah selesai baca doa tentu nanti juga ada e, doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum salam ya. Itu termasuk tempat mustajab doa. Terima doanya 13 macam doa. Nanti insya Allah akan dipelajari. Bapak Ibu salam usahakan pada saat salam itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW memperlihatkan pipinya pada makmum yang ada di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi itu terasa sampai leher sebelah kiri tertarik ototnya. Jadi seperti kita perlihatkan pipi ke belakang. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi juga sama. Tanpa harus menggerakkan punggung, tapi jelas kepala saja. Ini gerakan sholat yang dimaksudkan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nanti akan saya praktikkan insya Allah. Tapi izinkan saya baca dulu dari dalil tentang orang-orang yang meninggalkan sholat sebentar sebagai penutup saya akan praktikin di depan Bapak Ibu tata cara sholatnya. Imam al mengangkat dalil pertama tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Tadi sudah saya jelaskan kalau dia jahdan mengatakan tidak ada sholat maka itu kufur. Tapi kalau dia malas-malasan saja ini disebutkan oleh Imam al Sebagaimana disebutkan di atas oleh beliau surah Maryam ya, ayat 50 sampai 60. A'udzubillahi rajim rajim. فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات fasawfa yalqauna ghayya illa man tab jika pegang bukunya titik-titik bisa dilihat di footnote di bawah lanjutan ayatnya illa man taba wa amana wa amila am wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'an maka datanglah sesudah mereka karena dasarnya ayah ibunya nggak sholat gitu kan tidak cukup itu bahayanya kata Allah Kalau orang tidak sholat, bapak ibunya nggak sholat, itu pasti otomatis anaknya nggak sholat. Jarang sekali, mungkin ada satu dua mungkin yang anaknya kena belajar di sekolah baru sholat. Tapi umumnya kalau apa yang dilihat di rumah, anaknya mencontohin. Kata Allah, maka datang sudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan sholat. Karena memang mereka sendiri nggak sholat dan menurut menurutkan hawa nafsunya. Kapan orang tidak sholat hawa nafsunya lebih dominan maka mereka kelak akan menemukan kesesatan. Pasti mereka akan jauh dari jalan Allah. Kecuali orang yang taubat, dilanjutkan terjemahnya di putnotnya, beriman dan mengerjakan kebajikan. Kata ulama tafsir kembali mengerjakan sholat. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak terzalimi atau dirugikan sedikit pun. Kemudian dalam firman Allah yang lain disebutkan di sini surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5 yang dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi sini bukan yang dibahas adalah orang yang membangkang sholat, bukan. Orang yang malas-malasan tadi. Ya kapan dia lagi enak dia sholat, kapan enggak. Nah ini yang diancam di sini. Celakalah mereka. Orang-orang yang sholat siapa? Orang sholat celaka. Orang-orang yang lalai dari sholatnya sengaja mengulur-ulur waktunya sampai keluar waktu sholatnya sengaja meninggalkan tanpa ada udur padahal sholat itu kalau dihitung sehusyuk-husyuknya seseorang itu maksimal dikerjakan 10 menit 10 nah, menit itu sudah lama sekali dari sisanya kita bisa masih bisa pakai untuk yang lainnya gitu. kemudian dikatakan juga nanti pada hari kiamat ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka bernama sahar khusus untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat dalam surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Para malaikat berkata, "Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar?" Mereka berkata, "Orang-orang yang dikirim masuk ke sana, naudzubillah, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Nabi SAW juga bersabda, "Al-ahlu alladhi bayana wa bainahum bis-shalah wa man taraka faqad kafar." Ini sudah saya jelaskan. Perbedaan dasar perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dalam hadis lain dikatakan manfaatul sholatul asli hadis amalu. Di antara lima sholat bagi ibu sekalian subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini juga dibagi tiga lagi oleh para ulama tentang tingkatannya. Sholat yang paling awal adalah sholat asar. Sholat asar paling besar pahalanya. Datang setelahnya nomor dua adalah subuh dan isya. Lalu datang setelahnya duhur dan maghrib duhur dan maghrib. Tapi bukan berarti duhur sama maghrib itu pahalanya kurang, bukan. Tapi lebih afdal, lebih besar pahalanya, asar. Sebagaimana Allah mengatakan, Hafidhu ala salawati wa salatil usfa. Ya, jagalah sholat kalian, terutama sholat pertengahan. Pertengahan para ulama tafsir mengatakan adalah asar. Karena dihimpit antara subuh sama duhur, di awal pagi dan siang, kemudian dihimpit dengan sholat malam, maghrib dan isya. Jadi asar di tengah-tengah. Datang setelahnya subuh dan isya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka seperti pahalanya dia sudah menghidupkan setengah malam tanpa istirahat. Salam sholat, salam sholat, setengah malam itu susah sekali untuk dikerjain. Jadi kalau satu malam itu 8 jam misalnya, berarti 4 jam dia sholat non-stop. Itu bisa didapatkan pahalanya dengan sholat isya berjamaah. Dan kalau dia sholat subuh berjamaah, maka dia telah menyempurnakan setengah malam yang tersisa. Artinya seperti semalam suntuk non-stop sholat, gitu kan? Kemudian datang setelahnya zuhur dan sholat maghrib. Ini tingkatannya. Kata Nabi SAW, siapa yang luput mengerjakan sholat asal, ya, sebagai bentuk pengingkaran maka seluruh amal yang lainnya sudah gugur. Apa yang pernah dikerjain sama dia digugurkan sama Allah sekalian. Mungkin dia pernah sodokah, dia pernah zakat, dia pernah puasa Ramadan. Kata ulama dihabiskan oleh Allah karena sengaja meninggalkan sholat asar. Jadi dalam sisi kemungkirannya ya. Kemudian juga dikatakan dalam hadis lain bayar abdi wa syir syirki tarkus sholat. Perbedaan dasar antara seorang hamba dalam kemusyrikan yang bisa masukkan dalam api neraka dan keimanan dia adalah meninggalkan sholat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, antara taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja maka sungguh jaminan Allah telah terhad terlepas darinya. Kata ulama tafsir terlepas darinya seperti misal, bapak ibu lagi jalan ini naik mobil naik motor, atau kita lagi jalan kaki kira-kira. Apa jaminan buat kita? Dari mana kita bisa mendapatkan jaminan aman? Subhanallah saya kemarin naik motor, kemudian saya lihat ada orang di depan saya ibu-ibu sama suaminya dua-duanya nggak pakai helm. Jalan angin lagi menerpa mereka jalan. Kira-kira apa bisa membuat mereka berdua merasa aman? Mungkin ada batu terlempar, mungkin ada sesuatu yang berbahaya. Tapi Allah SWT berikan keamanan. Itu namanya zimma. Itu namanya zimma. Nah zimma ini bisa hilang, diangkat sama Allah. Keamanan seseorang diangkat itu justru kalau dia meninggalkan sholat. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Amma inna la fil Islam li ahadin adha'a as-salat." Tidak boleh dikasih jabatan apapun dalam Islam, kata Umar bin Khattab, bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Enggak boleh, patokannya adalah salat. Kita tahu zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Sahabat-sahabat Nabi dan zaman kerajaan-kerajaan Islam. Bapak tahu kira-kira dan itu sekalian syarat utama jadi pemimpin itu dia harus bisa memimpin sholat. Nabi waktu jadi raja di Madinah 10 tahun, imam selama 10 tahun di Madinah. Enggak diganti kecuali keluar dari kota Madinah. Abu Bakar waktu jadi khalifah, sholat, memimpin 2 tahun jadi khalifah. Umar bin Khattab waktu 10 tahun jadi khalifah jadi imam di Masjid Jami, Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau sebenarnya dalam Islam itu syaratnya presiden kita harus jadi imam di istiqlal lima waktu sholat. Kalau dalam Islam begitu, jadi mobilnya selalu standby di situ, begitu di koma dia sudah jadi imam sholat. Dalam Islam idealnya begitu. Mungkin dia harus jadi imam, jadi jadi imam sholat. Gitu kan? Kata para ulama tidak ada pemimpin yang jaga lima waktu sholat dan memimpin muslimin sholat kecuali Allah akan sebarkan keadilan di tangan dia. Terjadi pada saat Umar bin Khattab 10 tahun Utsman bin Affan selama 16 tahun jadi khalifah dari tahun 23 sampai 37 jadi imam selalu imam tidak pernah digantikan kecuali beliau ada udur keluar kota atau lagi sakit keras. Ali bin Abi Thalib juga dari 37 sampai 40 juga jadi imam selalu begitu patokannya adalah sholat. Jadi Umar bin Khattab mengatakan tidak layak diberikan jabatan apapun orang yang menyanyiakan sholat. Kemudian dikatakan juga ya oleh Abu Hurairah bahwasanya Beliau berkata, "Karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min amal amali tarku kufrun wa salat." Dahulu para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah perbuatan kufur kecuali sholat. Bahkan dikatakan Ibnu Hasan berkata, setelah syirik mempersekutukan Allah, minta-minta ke kuburan, pohon keramat, menggunakan jimat, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda sholat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana sudah saya sampaikan hadis ini tadi, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasir amal yang paling dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya jika salatnya bagus maka dia beruntung dan pasti selamat karena amal lain akan dibantu oleh sholat itu. Dan sebaliknya jika sholatnya kurang, maka pasti dia akan gagal dan rugi. Hadis Sahih riwayat Imam Tirmidzi. Juga kata Nabi saw. mohon maaf ini saya banyak bacakan ayat dan hadis karena memang kita kajian buku ya. Makanya harapan saya kalau bisa Bapak Ibu buku yang pernah diterima ditaruh di sini aja. Pas Rabu kedua saya tadi udah tinggal diambil, gitu kan. وكذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله Kata Nabi SAW, aku diperintahkan terus memerangi manusia sampai mereka bersaksi syahadat masuk Islam, kemudian mereka mendirikan sholat dan mereka memberikan zakat. Apabila mereka sudah mengerjakan itu, tiga hal syahadat, sholat dan zakat, maka mereka mendapatkan perlindungan darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Jadi nggak boleh yang ganggu lagi mereka kecuali mereka memang melakukan perbuatan yang menurut Islam harus dihukum dan perhitungan amal mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "An rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah." Faqala wailak awalastu ahqqu ahli al-ardi an yattaqillah فقال خالد بن وليد ألا أضرب عنقه يا رسول الله فقال لا لعله أن يكون يصلي Ada seorang laki-laki datang di depan Nabi SAW dan berkata, waktu Nabi lagi bagiin harta rampasan perang, laki-laki ini marah dengan Nabi berkata, Wahai Rasulullah bertakwalah sama Allah. Maksudnya adillah, gitu kan? Lalu kata Nabi, ada apa dengan kamu? Kalau seandainya bukan saya yang berbuat adil, lalu siapa lagi yang akan adil? Saya adalah orang yang paling harus yang, yang memberi kewajiban adil juga muka bumi karena saya Rasul. Lalu Khalid bin Walid sahabat Nabi berkata ya Rasulullah biar saya tebas lehernya orang ini aja. Orang ini munafik nih. Kenapa kok kasar dengan anda? Apa kata Nabi? Jangan wahai Khalid. Mungkin saja dia termasuk orang yang sholat. Artinya gara-gara dia sholat Nabi SAW tidak jadi hukum. Tidak jadi hukum. Ada seorang sahabat juga datang kepada Nabi mengatakan ya Rasulullah saya baru saja ya menyentuh seorang wanita yang bukan mahram saya. Lalu kata Nabi SAW, apakah kau sholat berjamaah dengan kami? Menyentuh sini tapi tersentuh ya. Kemudian kata dia, iya. Kata Nabi SAW, semoga, semoga saja dosamu sudah diampuni. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, barang siapa tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Tidak akan mendapatkan pertolongan. Tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat dan dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di neraka. Maksudnya ini pemimpin orang-orang kafir yang memang sudah masuk ke dalam api neraka. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian hadis Bukhari Muslim di mana Muadz bin Jabal berkata, ya, Nabi bersabda kepada sahabat Nabi Muadz bin Jabal, "Ma min 'abdin yushhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harrama Allahu alaihi al-nar." al nar di sini ada tambahan hadisnya, ya. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan syahadat kemudian mendirikan sholat. Ini yang terlupa tertulis, gitu ya. Kecuali Allah akan haramkan baginya api neraka. Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi semua apa yang saya bacakan tadi dari dari dari ini Bapak Ibu sekalian adalah membuktikan kepada kita tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Juga sisi lain, berapa menit yang kita harus longgar untuk sholat Bapak Ibu sekalian? Sholat itu kata para ulama seperti orang sedang mengabsen dirinya kepada Tuhannya. Jadi tidak ada sesuatu yang kurang di situ. Baik saya tutup ya pertemuan kita ini dengan mempraktikkan sholat di depan bapak ibu sekalian mudah-mudahan bisa jadi pelajaran dan mohon maaf saya bukan berarti menganggap anda semua belum tahu tapi ternyata setelah saya praktikin di depan banyak tempat pengajian saya selama saya terjun di lapangan dakwah gitu kan itu dari tahun 98, 99 Bapak Ibu sekalian sampai sekarang ternyata banyak sekali orang mengatakan oh berarti saya salah ya selama ini gitu kan sampai saya pernah praktekin di depan para dai dai gitu kan setelah saya tunjukkan ini dalilnya ini hadisnya ini bukti ada bukunya baru mereka paham oh ya ternyata ada yang keliru di selama ini jadi, masalahnya sholat tadi dikatakan awal amal yang dihisab hari kiamat kalau diterima diterima semua yang lainnya makanya harus dari wudhunya benar sampai gerakannya dan juga ada bacaan-bacaannya. Nanti mudah-mudahan juga seperti saya janjikan insya Allah saya berharap ada teman-teman nanti yang ingatkan bulan depan kalau giliran saya untuk membawa buku panduan sholat itu dan juga ada panduan doanya. Bapak Ibu sekalian seperti tadi yang saya bilang, kalau kita takbir maka telapak tangan, jari-jari semua dirapatkan. Jadi, saat kita menghadap ke kiblat Bapak Ibu sekalian, menghadap ke kiblat itu semua ya kata Nabi saw itu menegakkan punggung jadi terasa tulang belakang ini ketarik jangan bungkuk jadi memang ditegakkan semua kemudian yang tadi saya bahasakan kakinya bapak ibu sekalian dibuka kakinya dibuka jangan dikipaskan tapi kumitnya dibuka kalau saya berdiri di sot ini Pada saat saya berdiri, softnya, bedakan antara kaki saya kalau seperti ini, di soft ya, kakinya saya buka seperti kipas, dengan kalau saya membuka seperti ini, yang tadi saya bahasakan. Jadi antara tumit dengan jari-jari kaki itu sejajar. Ya Pak ya, Bu, bisa dilihat jadi tumitnya itu dibuka. Kemudian takokan saf itu patokan saf itu selalu punggung apa ke, ke, telapak kaki ini sejajar dengan punggung. Jadi nggak usah terlalu dibuka lebar atau juga jangan terlalu kecil. Ya. Tapi dibuka sejajar dengan punggung. Kalau saya buka misalnya sejajar dengan punggung saya, mohon maaf ada satu orang bapak bisa bersama saya. Ada yang mau cari pahala? Bersama dengan saya pak. Jadi Bapak buka sejajar dengan punggungnya, dibuka lagi pak Kalau nah, kalau uh, Bapak ini melihat sekarang uh, telapak kakinya beliau sejajar dengan punggungnya, saya pun sama, yang sana agak sini Pak, masuk aja sejajar dengan ini. Jadi kurang lebih seperti ini kalau yang disunnahkan oleh Nabi SAW. jadi pasukan. Jadi patokannya ini ya, komitnya saya membuka sejajar dengan punggung saya, teman saya juga di sebelah membuka sejajar dengan punggungnya. Kemudian nanti secara otomatis tidak diprogramkan pun tumit beliau akan ketemu dengan tumit saya secara otomatis. Ini akan membuat kedua betis kami ketemu dan punggung kami pun bertemu sehingga tidak ada celah syaitan masuk di antara yang gitu. Kemudian ini ditegakkan. Jadi memang semua laki-laki perempuan sama ya, tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan. Seperti ini kurang lebih yang kita harus lakukan. Dan jadi kumis sama kumis ketemu. Begitu pula pada saat patokan sah, Patokan soft selalu pumit. Misalnya ini ini ini karpet untuk soft ya. Maka yang diinjak di tempat soft itu adalah pumit patokannya. Jari-jari telapak kaki depan lebih panjang dari teman di sebelah nggak apa-apa. Karena kalau kita patokannya jari-jari telapak kaki depan, maka otomatis bisa saya jadikan kaki saya lebih panjang dari bapak di sana. Kemudian saya patokannya adalah jari-jari. Perhatikan di belakang, pasti saya mundur maka bumi saya lebih mundur. sahnya akan berantakan kalau dia dari belakang. Makanya patokan sah itu adalah bumi pengaturannya. Yang itu. Pak Kemudian, atau kalau Bapak mau sama-sama saya, Bapak. Saya, Pak. Lanjut lagi, Pak. Di sebelah saya ini, pahalanya insya Allah banyak. Nah, kemudian pada saat kita takbir, ya, telapak tarinya, telapak tangannya itu dijajarkan, ini sejengkal dari pundaknya, agak maju sedikit, ya ini tidak usah ditegangkan tangannya biasa aja. Dibenturkan aja tapi seperti ini Allah Akbar. Sejajar dengan ini atau naik sedikit sejajar dengan kuping. Seperti ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian gerakan standar pada saat mau takbir, pada saat juga nanti mau ruku, kembalikan begini ya, kalau mau ruku ya. Misalnya Allah Akbar, mau ruku kan? Ini kembali lagi nih, gerakannya sama Kemudian bangun dari rukuk sami Allah liman hamidah. Kembali lagi sama nih, ini gerakan standar nih. Kemudian pada saat sujud meletakkan telapak tangan di tanah sama juga harus begini juga sejajar dengan ini pada saat sujud dengan bagaimana kita praktekin. Baik takbir Pak ya Allahu Akbar. Pertemukan antara punggung dalam sama punggung luar. Ya. Diletakkan di atas ulu hati Pak, di sini. Jangan ragu agak di atas sedikit. Mas, ya. Jadi ini ulu hatinya. Ya seorang kalau mah pegang ulu hatinya gitu kan. Ini di atas, ini bisa. Baik ini di atasnya. Ya. Ini bisa telapak seperti ini, yang seperti Bapak lakukan. Atau yang kedua, pertemukan antara lagi di, di, ya, seperti ini. Jadi pertemukan antara ini Pak sama ini. Pergelangan, nah seperti itu. Jadi bisa pergelangan sama pergelangan atau punggung sama punggung. Dua-duanya. Baik, bedakan ini tadi saya bilang dengan coba Bapak taruh di bawah. Pemandangannya bagaimana? Beda jauh ya. Keren. <laughs> Kemudian kalau orang begini juga mantap yang biasa taruh di ujung. Sombong, sombong. Atau ada orang saya tidak tahu kenapa taruh di samping. Ah. Apa alasannya nggak ngerti Tidak pernah ada dalil. Ya. Lapar, Pak. Tadi dari gerakan. Nanti kalau Bapak coba ya, Bapak Ibu praktekin sholat asar sebentar, praktekin sholat asar, rasakan bedanya. Subhanallah, gerakan yang benar itu membawa kepada kehusuan. Jadi penyebab khusyuk adalah gerakan yang benar. Allah Akbar. Kemudian perhatikan ya, jangan pernah lupa mata selalu ke tempat sujud. Selalu dan dibuka, jangan ditutup. Dengan dibuka. <laughs> Baik. Ya, seperti itu. Kemudian punggungnya nggak usah ditegangin ya. Jadi ada orang waktu saya ajak dulu dia gini. Nggak usah. Ini biasa aja punggungnya. Ini aja yang bermain telapak tangannya aja. Nah, gitu. Dan usahakan jaraknya ada ya. Satu jengkal dari sini ke depan. Jadi jangan langsung. Kemudian begini. Dengkul. Ini sudah rata belum? Hah? Sudah rata. <laughs> Belum rata? Belum rata perut jadi nah, terasa nanti tertarik makanya ada buku pak sudah ada buku judulnya itu terapi penyakit yang belum ya seperti tadi betul ini kembali seperti ini sami Allah dengan hamidah nah ini bisa dua cara kembali ke samping seperti biasa kita kerjakan gitu kan atau kembali tidak ada lagi ini dua-dua ini diturunkan lututnya dulu kemudian diambil jarak semaksimal mungkin ya yang kira-kira kita nyaman misal saya letakkan kata ulama minimal ukuran satu siku. Ini satu siku nih. Jadi di sini telapak tangan, gitu kan? Antara lutut sama ini ada jarak. Allah Akbar. Jangan seperti ini yang dilarang ya. Atau ada orang begini. Takbir tadi. Berarti kepala kita lebih maju ya. Allahu Akbar. Maka ini ada sirkulasi udara yang bisa kita leluasa untuk hirup dan beda dengan tadi orang yang seperti anjing yang begini ataupun meletakkan. Kalau sholat sendiri disunahkan malah melebarkan siku. Kalau sholat sendiri ya berjamaah jangan nanti berantem. <laughs> Jadi kalau sholat sendiri itu ini dilebarkan ini. Oh. Laki-laki dan perempuan sama. Iya, kalau sholat sendiri ya, kalau sholat berjamaah maka semampunya saja. Nah ini perbedaan dasar tadi. Nah, ini, yang on tadi. Ya makanya sebentar. Cara turun sujud itu yang pertama ya, lutut dulu. Caranya tinggal Allahu Akbar, turun lutut, kemudian baru telapak tangan ya. Nah yang kedua adalah telapak tangan dulu, baru lutut. Tapi caranya nggak boleh seperti unta duduk. Jadi kalau kita mau tuduh telapak, tangan, telapak tangan dulu, jadi turunnya lutut dulu, mendekati lantai ini baru telapak tangannya ditaruh. Oh. Nah yang dilarang itu begini.